Pak Muhammad. Silakan. Ya, saya Suara Anda terputus-putus, Pak. Saya cuma mau tangkapin begini, Bu. Silakan. Uh, kalau itu aparat pasti nggak berani apa-apa, karena itu sudah ditukangin oleh polisi. Yang menggusur itu kan grup dari mantan itu the menteri keuangan namanya uh, buat bawasir ya kalau nggak salah sedangkan Pak bawasir itu kan terkenal suka, menuntut presiden atau demokrat nah itu pasti udah dikembangin lah pasti nggak di, apa diapa-apain sama polisi lah karena ini sudah menyangkut politik biarkan aja kita rakyat biarkan aja sebenarnya salah itu aja terima kasih terima kasih Pak Muhammad Pak Fred selamat selamat siang Pak Fred Mbak Titi ya? Iya, silakan oh, Bapak. Selamat siang. Saya kira itu bukan caranya ya. Jadi pertama-tama warga tidak bisa memblokir jalan umum. Itu udah nggak benar itu. Dan harus ditindak, harus ditindak, jangan dibiarkan. Apapun alasan mereka. Ya, kalau kita tidak begitu caranya ada anarkis kan? Begitu Bu. Jadi saya eh, nggak mengerti mengapa jadi begini ya memang mungkin digusur karena seperti uh, di itu lagi kan tapi tidak dapat dimaafkan itu harus tidak terima kasih Bu terima kasih Bang Fred Pak John silakan ya seharusnya ada seperti tidak tegas sudah jelas masyarakatnya yang salah menempati tanah yang sudah miliknya dan mereka juga sudah mengakui apalagi mereka sampai melakukan tindakan lagi mengganggu ketertiban jalan di jalan eh, mobil-mobil di jalan yang saya tanyakan sekarang kemana Komnas HAM kenapa nggak ada suaranya sama sekali kalau kemarin mereka kayak, kayak Jokowi dan Ahok uh, soal politik soal selain ini kemana mereka kok tidak terlihat sekali eh, uh, terhadap tindakan yang melanggar hak asasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan Panto ya. Ya, seharusnya ya ini ya, antara Pemda dan masyarakat juga harus hmm, saling ini ya, uh, ya Pemda pun juga harus bisa seorang wenang men. Ah, bongkar paksa dosa tanah Eh, memang apa nama itu tanah juga ya katakan tanah milik negara harus kamu harus pindah dan kamu harus saya bodoh saya nggak bisa begitu juga dengan PKI harus ada pendekatan pendekatan dulu di musyawarah ya kita punya sila keempat sila keempat itu harus digunakan lah harus dimusyawarahkan dimufakatkan bersama ya kalau memang tindakan pemerintah ah, eh, usul saja ini ah, saya mau bikin ini ya. nggak bisa juga begitu ya masyarakat di situ sudah tinggal berapa tahun harus ah, eh, usul itu harus ada gimana ganti rugi bangunannya atau di atas dulu ini berapa di gusur 40, 40 rumah 40 rumah sudah siap untuk menerima rumah susu penggantinya itu harus sudah siap surat itu jangan menggudah juga salah itu kan Oke, terima kasih Pak Andre. Saya ada dua hal Bu. Poin pertama, petugas baik itu Pemprov DKI ataupun pihak kepolisian itu harus tegas terhadap segala hal yang mengganggu ketertiban masyarakat umum. Itu harus berani buat ketegasan. Jadi ada shock terapi gitu. Jadi juga yang memang kalau memang udah di luar koridor batas yang ditentuan, dia nggak berani keterlaluan misalnya sampai bahan bakar di jalanan, mobil apa di di, di apa di sandra itu kan udah melampaui batas daripada aturan. Poin kedua, saya nggak setuju dengan bapak yang sebelumnya. Kalau segala sesuatu harus pakai musyawarah, itu repot bu. Rakyat kita itu kalau dikasih kesempatan untuk bermusyawarah terus, nanti mereka nggak kenal lagi yang namanya aturan itu banyak lahan-lahan yang digusur. Sebenarnya peruntukannya udah jelas, bukan buat mereka tinggal. Tapi dengan dibiarkan selama ini oleh Fauzi Bowo, akhirnya mereka netak bertahun-tahun. Sekarang mau dikembalikan lagi fungsinya, galakan mereka. Dan yang jelas kan mereka udah tahu itu bukan tempat mereka, tapi mereka lebih galak. Jadi ya nggak bisa sih, jadi saya pikir memang harus tegas ya pemerintah DKI atau pemerintah pusat dalam hal masalah penggusuran tempat-tempat tertentu. Baik. Selamat sore Pak Amin. Ya, selamat malam. Silahkan. Wan An. Ya. Ah, menurut saya sih kalau Jakarta nggak ditegasin ya, bisa jadi kota sampah nih. Makin kacau amburadul, jadi nggak punya suatu ciri khas kota Jakarta. Dimanapun sampah, tempat-tempat pungutan sampah. Sebenarnya itu mereka sih cari uang tapi kita mesti diatur kalau nggak Jakarta makin seberawat jadi nggak ada suatu ciri khas kota Jakarta ibu kota sekian terima kasih selamat malam Pak Dibio Ya, selamat malam Bu. Ya. Menurut kami Bu ya, sebaiknya tiada penggusuran lagi. Karena uh, suratnya itu ya jelas apakah itu benar atau enggak gitu loh. Jadi untuk menggusur harus dipindahkan dulu ke daerah yang yang diinginkan oleh warga. Baru terjadi uh, eh, pengosongan wilayah karena tanahnya itu statusnya bagaimana gitu loh. Jadi ada penyelesaian sehingga rakyat nggak marah atau berontak gitu loh. Masa dari Eh, dia merasa udah menempati itu puluhan tahun kok kenapa digusur gitu padahal tanahnya sebenarnya bukan miliknya gitu terima kasih Pak Junaidi selamat malam malam silahkan Pak ya uh, opini saya mengenai penggusuran itu memang eh, pihak aparat sebaiknya alangkah baiknya menggunakan kekerasan dah karena sampai pengebosan bahan kebanyakan sikap kata itu udah perbuatan yang tidak baik gitu ya oke okay. Pak Gunawan Iya, selamat malam. Jadi, jadi kalau menurut saya ini sudah menunjukkan menurunnya kewibawaan aparat. Seharusnya aparat dengan rakyat mesti ada satu komunikasi yang baik. Kalau mau gusur di publikasikan dulu bagaimana sebabnya apa, apa alasannya. Rakyat pun juga sekarang kelihatannya sudah tidak percaya sama aparat. Kita lihat sekarang, pelanggaran hukum terjadi di mana-mana. Terutama kita lihat sudah tercipta masyarakat pelanggaran hukum, yaitu para pengemudi sepeda motor. Contohnya itu sebagainya. Jadi itu mereka kadang-kadang melanggar berlawan arah seenaknya jalan. Seolah terjakarta ini sudah tidak ada peraturan lalu lintas untuk pengemudi sepeda motor. Nah di sini saya lihat kita serahkan kepada aparat. Maunya apa sebenarnya yang harus diperbuat oleh mereka demi ketertiban masyarakat. Mereka kan sebenarnya lebih tahu dari kita, tapi mereka seolah tidak berbuat sesuatu. Di sini terjadi amburadulnya kota Jakarta sekarang ini. Demikian pendapat saya. Terima kasih.